Diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan ah, dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Saya tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Rati Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Aning akhirnya jatuh juga ke dalam rayuan bekas suaminya, yaitu Raden Wangsa Dirja, Sehingga akhirnya Aning membenci suaminya Tembong, karena Tembong ikut bersekongkol bersama dengan Gandini untuk membunuh dirinya. Kini tampaknya Aning akan mengabdikan hidupnya hanya pada Raden Wangsa Dirja. Dia sudah melupakan sikap Raden Wangsa selama ini yang telah membuat perasaannya tertekan bukan main. Sementara itu, berita tentang kehadiran Raden Wangsa Dirja di dalam hidup Aning sampai pula ke telinga Tembong. Berita itu didengarnya dari seorang pedagang kain yang baru saja pulang dari Tegal Sari. Kini kebencian kembali merayapi seluruh tubuh Tembong. Bahkan kebencian itu mengaliri seluruh jalan darahnya sehingga bagaikan meluap ke seluruh pori-pori yang terdapat di permukaan kulitnya. membuatmu seperti ini? Aku ingin kita menyerbu Tegal Sari sekarang juga. Apa? Aku ingin kita menyerbu dan menghancurkan Tegal Sari sekarang juga, dan ini. Apa aku tidak salah dengar? Tidak. Ah, kau ini aneh, Tembong. Kemarin kau bilang sebaiknya kita menyerbu Tegal Sari lima purnama lagi. Kini kau katakan kita serbu saja sekarang. Mana yang benar? Yang benar adalah yang sekarang. Tidak mudah untuk mengadakan penyerbuan dengan mendadak seperti ini, Tembong. Tidak ada dalam ilmu peperangan hal seperti ini kecuali kita dalam keadaan tertentu. Kita memang dalam keadaan tertentu, Gandini. <laughs> Aku jadi tidak mengerti kata-katamu, Tembong. Kita harus hancurkan mereka sekarang. Kita tidak boleh membiarkan mereka lama-lama hidup. Duduklah dulu, tenangkan hatimu. Baru kau bicara yang betul. <sighs> Nah, begitu. Sekarang coba ceritakan padaku. Kenapa tiba-tiba kau menjadi geram seperti ini, Tembong? Baru saja aku mendapat berita bahwa Raden Wangsa Dirja sudah rujuk dengan aneh. Bahkan mereka sekarang sudah dalam satu rumah. Mereka hidup dengan mesra. Bukankah selama ini Aning masih tidak mau didekati oleh Raden Wangsa? Tapi sekarang lain. Mereka sudah hidup seperti suami istri. Uh, dari mana kau dapat berita ini? Ah, dari seorang pedagang kain yang baru saja pulang dari Tegalsari. Apakah keterangan pedagang kain itu bisa dipercaya? Bisa. Karena pedagang kain itu yang menyaksikan sendiri. Ketika dia menjual kainnya pada Aning di hadapan Raden Wangsa Dirja. Raden Wangsa Dirja. eh, Kenapa kau tertawa, Gandini? <laughs> aku tertawa karena melihat tingkahmu, Tembong. Eh, kenapa aku? Apakah tindakanku ini salah? Bukankah selama ini kita juga merencanakan penyerbuan ke Tegasari? Apa salahnya kalau penyerbuan itu kita percepat supaya berita-berita tentang mereka tidak kita dengar lagi? <laughs> Ternyata kau masih memperdulikan Ani. Kau masih mencintai Ani. Sehingga kini rasa cemburumu yang mendorongmu untuk menyerbu Tegal Sari hari ini. Hah, siapa bilang begitu? Aku yang bilang begitu. Padahal kita kan sudah berjanji bahwa kita tidak akan mengingat-ingat mereka lagi. Kita sudah melupakan mereka. Aku sudah melupakan Raden Wangsa Dirja dan kau sudah melupakan Ani. Tapi kini, kenapa kau langgar janjimu sendiri? Apakah kau tidak mencintai aku lagi? Atau kau hanya berpura-pura mencintai diriku? Padahal aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bahkan aku telah memberikan segalanya padamu demi cinta kita. Uh, bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu meminta agar penyerbuan dilakukan hari ini? Ketentuan di bukan kau yang menentukan, tapi aku yang menentukan. Uh, iya ya, aku tahu. Kini jawab pertanyaanku. Kau mencintai aku sebagai pelarian atau cinta yang tulus? Ah, aku aku mencintaimu sungguh-sungguh Kandini. Bahkan sejak dulu aku mencintaimu. Lalu kenapa? Masih kau ingat-ingat perempuan murahan itu? Ah, karena dia bekas istriku. Raden Wangsa Dirja juga bekas suamiku. Tapi aku tidak mau mengingat-ingat dia lagi. Bagiku, satu kali tidak, maka seumur hidupku aku tetap mengatakan tidak bila dia ingin kembali padaku. Tapi kau, seorang laki-laki bisa cengeng begini. Aku, aku tidak cengeng Kandini. Aku hanya... Kalau kau mau tetap mencintai diriku, jangan cengeng. Dan satu hal yang harus kau tahu, bahwa di samping aku ini adalah kekasihmu. Aku juga pemimpinmu. Kau harus bedakan itu. Ada saat-saat kau datang sebagai kekasihku, tapi ada saat-saat kau harus menghadap padaku sebagai bawahan. Dan sekarang kau sedang berhadapan bukan dengan Gandini kekasihmu, tapi Gandini sebagai petinggi desa Mentilin. Mengerti kau? Ya, mm, mm, mm, mengerti Gandini. Dan ini, aku tidak mau bila kau menghadapku sebagai bawahan. Kau dengan seenaknya saja menyebut namaku apalagi di depan orang banyak. Kau juga tidak sopan menyebut namaku. Padahal kau tahu bahwa aku adalah Raden Ayu Gandini. Maaf, Raden Ayu. Aku aku akan merubah selanjutnya. Pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Uh, ya, aku permisi, Den Ayu. Pansat, ah, Uh, Mimpi apa aku hari ini?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 ini bukan perempuan yang bernama Indah, tapi seorang laki-laki. Dan laki-laki pasti bukan suami Maici. Laki-laki ini seperti seorang nelayan. Uh, siapa sana? <laughs> Betul kalau begitu. Uh, maksud sana? Maksudku bahwa yang berdiri di bawah pohon kemuntung ini manusia. Ah, aku memang manusia. Aku sudah tahu. Tapi biasanya bila malam hari seperti ini, Sering aku menjumpai seorang perempuan berdiri di bawah pohon kemuntung ini. Tapi bukan malam seperti ini. Biasanya dia muncul ketika malam bulan purnama. Sebaiknya Nyai pulang saja. Jangan berdiri di bawah pohon kemuntung ini. Tidak baik. Nanti Nyai bertemu dengan perempuan penghuni pantai ini. Aku sudah sering berdiri di bawah pohon kemuntung ini malam-malam begini. Bahkan pada malam bulan purnama. Tapi aku belum pernah bertemu dengan penghuni pantai ini. Sering? Iya, sering. Aneh. Kenapa baru malam ini aku melihat Nyai berdiri di sini? Yang dimaksud penghuni pantai oleh laki-laki ini pasti perempuan yang bernama Indang itu. Ah, kalau Kisanak sering bertemu dengan penghuni pantai ini, apakah Kisanak tahu warna baju yang dipakainya? Oh, tentu tahu. Perempuan itu sering memakai baju berwarna merah. Ah, yang dimaksud oleh nelayan ini adalah Indang. Nyai beruntung, belum pernah bertemu dengan dia. Sebaiknya Nyai pulang saja. Rupanya perempuan siluman yang bernama Indah itu ditakuti oleh nelayan-nelayan daerah ini. Mari Nyai, biar aku antar pulang. Ah, terima kasih. Tapi aku belum mau belum pulang. Mau pulang? Aneh. Di mana Nyai tinggal? Uh, aku menginap di rumah Maici. Maici? Iya. Siapa dia? Aneh kalau Kisanak tidak kenal dengan Maici. Maaf. Aku betul-betul tidak kenal dengan Maici. Di mana rumahnya? Di sana, di bawah pohon kemuning di dekat hutan. Ah, Nyai jangan main-main. Ah, apakah aku tampak main-main? Maaf, Nyai. Tidak ada rumah di sana. Yang ada di bawah pohon kemuning itu hanyalah sebuah kuburan tua. Ah, sekarang aku yang harus bertanya pada Kisanak. Apakah Kisanak main-main? Aku tidak main-main, Nyai. Yang ada di bawah pohon kemuning itu sebuah kuburan tua. Ah, sudahlah. Aku tidak mau tahu dengan keterangan Kisanak itu. Kalau Nyai mau, mari pulang ke rumahku. Di rumahku ada istri dan anakku. Dan Nyai akan bisa bertanya pada mereka. Apa sebenarnya yang ada di bawah pohon kemuning yang Nyai maksudkan itu? Terima kasih, Kisanak. Aku masih suka berdiri di sini. Marilah pulang ke rumahku, Nyai. Jangan mencari bahaya di sini. Aku memang sedang menunggu bahaya datang. Bahkan aku ingin pergi ke negeri Karang Biru. Ah, Nyai bicara apa? Kenapa Kisanak jadi takut? Ah, sudahlah, Nyai. Aku mau pulang. Aku belum mau mati. Aneh, kenapa nelayan itu bertambah takut mendengar keteranganku? Ah, hari sudah hampir pagi. Pasti Indang tidak datang kemari. Lebih baik aku pulang saja.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 Charles tidak baik padaku karena dia ingin membawaku menginap di rumahnya. Ada dia. Uh, siapa Maici? Perempuan yang kau tunggu-tunggu di bawah pohon kemuntung itu. Tidak ada. Tentu saja tidak ada. Karena bulan tidak purnama. Kata seorang nelayan yang aku jumpai juga begitu. Hah, apa katanya? Kalau bulan tidak purnama, perempuan yang suka berdiri di bawah pohon kemuntung itu tidak akan muncul. Berarti nelayan itu sudah sering melihat perempuan itu berdiri di sana. Ya, nelayan itu memang sudah sering melihat perempuan itu di sana. Bahkan dia sampai tahu kalau perempuan itu suka memakai baju berwarna merah. Uh, bahkan nelayan itu mengatakan pada saya bahwa perempuan berbaju merah itu sebenarnya siluman yang sangat berbahaya. Sudah banyak orang menjadi korbannya. Uh, apa betul begitu, Maiji? Kata orang memang begitu. Tapi aku belum pernah melihat sendiri orang yang jadi korbannya. Bahkan nelayan itu sangat terkejut ketika aku katakan bahwa aku menginap di rumah Maici. Hmm, apalagi kata nelayan itu? Dia tidak kenal dengan Maici. Bahkan katanya di sini, di bawah pohon kemuning ini, tidak ada rumah. Yang ada hanya sebuah kuburan tua. Ah, ada-ada saja cerita nelayan itu. Apa betul ada kuburan tua di sekitar tempat ini, Maici? Mana? Coba saja kau lihat sendiri. Tidak ada apa-apa kan? Iya, tidak ada kuburan. Yang ada hanyalah sebuah halaman yang bersih. <laughs> Pandai kau memuji aku, Lan. Tiga hari lagi bulan akan purnama. Apakah Maici mau pergi ke pantai menemui perempuan itu? Ah, untuk apa? Kita paksa dia membawa kita ke negerinya. Sehingga Maici bisa bertemu dengan suami Maici. Dan aku bisa bertemu dengan Kang Batara. Sudahlah. Percuma aku melakukan hal itu lagi. Aku sudah bertambah tua dan tidak akan mungkin lagi suamiku mau dengan aku. Dia lebih suka kalau berdampingan dengan istrinya yang muda dan cantik itu. Ah, Ma Ici sudah putus asa rupanya. itu muncul berdiri di bawah pohon kemuntung. Maici, apakah Maici tidak juga mau ke tepi pantai malam ini? Ah, aku mengantuk, Ulan. Kau sajalah. Ah, seharusnya Maici menemani aku ke tepi pantai supaya aku punya kawan untuk memangsa perempuan itu membawa kita ke negerinya. Huh, percuma. Jadi betul-betul Maici tidak mau ke sana? Tidak, Ulan. Kalau begitu, terpaksa aku sendiri yang pergi ke sana malam ini. Padahal Aku juga sudah bosan seperti Maici, tidak pernah berhasil untuk membujuk perempuan itu. Kalau tidak salah, sudah hampir delapan purnama aku menemuinya di tepi pantai itu. Coba saja lagi. Siapa tahu dia mau membawamu ke negerinya. Baiklah. Kalau pagi nanti aku tidak kembali ke rumah ini, berarti aku berhasil pergi ke negeri Karang Biru bersama dengan perempuan itu. Ya, semoga saja. cantik itu belum juga muncul di tepi pantai. Tapi aku yakin, sebentar lagi dia akan berdiri di bawah pohon kemuntung itu. Nah, itu dia. Aku melihat dia berjalan di tepi pantai dengan baju berwarna merah.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 masih berdiri di balik pohon pandan hutan yang tumbuh subur di tepi pantai. Sementara ombak yang memecah pantai tampak berkilau terkena cahaya bulan. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.